Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, apabila kita punya teman jelas-jelas sesat Bu ya, maksudnya ikut akidah-akidah yang tidak sesuai dengan alusunah wajah jamaah itu bagaimana sikap kita Bu ya? Penjelasannya terima kasih. Wassalamualaikum. Di saat kita berurusan dengan orang yang akidahnya benar-benar sesat, berbeda dengan kita, ada tiga marhalah, ada tiga tahapan untuk kita berurusan dengan mereka. Tahapan yang pertama, kita cek dulu dong. Jangan-jangan yang salah kita. Sebab kadang orang menunggu orang lain akidahnya sesat, ternyata dirinya sesat ada. Biarpun kita mengaku asyairah, cuma gara-gara kita faham pemaham. Sebab menuduh orang lain dengan akidah sesat kadang-kadang salah. Suatu ketika ada sekelompok orang, buya, buya. Di kampung saya ada orang yang suka membit ahmit ain itu Tidak bisa. Pokoknya dia pakai celana cingkrang sama jenggotan. Jadi ukurannya jenggot sama celana cingkrang. Saya bilang jenggot sunnah, celana cingkrang bener. Ayo. Gitu kan. Ya gara-gara begitu lihat kadang-kadang nilainya sah. Salah kan kadang-kadang. Setelah kita lihat bukan ternyata saudara-saudara kita dari dari jamaah tabligh yang mereka akidahnya kalau kembali kepada usulnya adalah Maturidiyah dan kalau kembali ke Pakistan dan India adalah Imam Abu Hanifah Rupanya hanya karena ada kemiripan. Memang ada orang suka membedakan mencaci maki, suka rambutnya cenggotan sama cingkrang. Dan kadang kita pun berlebihan. Kalau sudah mencaci orang, celana cingkrang. Loh, jenggotan. Eh, jenggot, jenggotnya Rasulullah. Loh, jangan macam-macam loh. Kita menghinakan orang berjenggot. Jadinya ini berlebihan di dalam memahami Islam itu salah. Makanya, kalau di dalam urusan menyalahkan orang, dicek kembali. Jangan-jangan kita yang salah. Ini marhalah. Langkah pertama adalah di saat kita menemukan orang yang berbeda dengan kita, dicek kembali. Jangan-jangan yang salah aku bukan dia. Setelah yakin betul yang salah adalah dia, kalau setelah yakin yang salah adalah saya, selesai. Tinggal, Assalamualaikum, saya akan insaf tobat, selesai. Jika terbukti yang salah adalah dia, lihat. Bukan kita mencaci maki dan mengolok mereka. Kita tinggal tunjukkan saja bahwasanya dia adalah salah. Diajak ngobrol yang baik. Dan tidak usah diikuti dengan caci maki, kau bodoh, kau tolol, kau goblok. Gak perlu itu semuanya. Kita tunjukkan bahasanya, akhi mohon maafnya permasalahan yang akhi bahas kemarin itu gimana sih permasalahannya? Bahkan mungkin pura-pura bertanya, diskusi yang baik. Kalau anda ahlinya, kalau anda tidak anda, bukan ahlinya, bawa kepada orang yang mengerti. Dan tentu semuanya dengan ke ke kelembutan. Bilatihi ahsan, wajadilhum tihi ahsan. Dengan orang Yahudi pun kalau kita berdiskusi dengan cara yang lembut, akhlak. Orang sekarang Bahtul masail dengan sama-sama orang Islam satu madhab saja, teman-teman Allah-Allah, Andi, mana ini Islam? Bahtul masail ngurus bab fikih, ada kita, hei kamu orang tua tidak ngerti takbir. Walau masuk kaget. Ini sama-sama madhabnya sama Syafi'i, Islam. Sementara dengan orang kafir saja wajadilhum billati ahsan. Dengan orang kafir pun kita hendaknya berdiskusi dengan cara yang baik. Akhlak kita kehilangan akhlak. Baik. Setelah kita beritahu kalau dia adalah salah, itu sudah cukup. Karena mengatakan dia salah itu sama merendahkan. Sama seperti mencaci, kau salah. Mengatakan ini lo yang benar sama mengatakan kau yang salah. Cukup mengatakan, ya akhi kelihatannya permasalahan itu yang benar ini menurut para ulama. Oh ya, wah Masya Allah. Sebetulnya ini hanya kalimat kamu bawa, kamu salah cuman dibalik. Ini yang benar gitu loh ya. Ini kan kecerdasan dalam kita ber, ber, ber, ber, menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak perlu mengatakan kamu salah, tidak perlu. Kelihatannya apa ini yang benar ya akhi, mohon maaf. Ini coba direnungi ini. ini. Dengan cara yang baik dia akan ada. Oh iya subhanallah. Baik, kita beri kepada mereka. Kalau ternyata mereka masih belum bisa, maka hendaknya kita marhalah terakhir memberitahu ya. Setelah memberitahu, marhalah terakhir adalah mendiskusikan dengan yang baik wajah tu melihat ihsan dan setelah terjadi diskusi bukan terjadi penusuan. Sudah. Pendapatmu, pendapatmu, pendapatku, pendapatku selesai. Sehingga tidak boleh setelah diskusi kita harus mengatakan dia ikut aku tidak. Beri waktu dia untuk berpikir sampai dia faham. Sehingga kaidah permusuhan tidak boleh ada. Kaidah pertengkaran itu tidak boleh ada. Khususnya bersama kaum muslimin. Maka dengan kelembutan akhlak kita inilah maka orang akan mudah untuk kembali kepada kebenaran. Eh, sekarang belum apa-apa langsung ini ahli neraka tuh, bibit susah. Belum apa-apa ini. Bahkan yang membid'ahkan ternyata di puncak bid'ah dia, kan aneh nih. Ini, ini, ini kita perlu manhaj. Kita perlu manhaj di dalam kita menyampaikan kebenaran. Semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan, taufik, hidayah.